Takut kepada Allah, takut kepada Allah merupakan adab tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara adab yang paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut dalam jiwa manusia itu muncul karena mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah itu seperti apa? Dalam pelajaran tauhid mengenal Allah itu di dalam tiga hal mengenal dan mengetahui bahwa Allah satu-satunya Tuhan. Kalau orang itu faham bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan. Lah Tuhan itu apa? Tuhan itu pencipta, pengatur, dan penguasa alam semesta pencipta langit dan segala isinya, pencipta bumi dan segala apa yang ada di antara langit dan bumi semuanya, penciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Asalnya tidak ada apapun lalu Allah ciptakan jadi ada. Karena Allahu walam yakun syait Allah ada dan tidak ada apapun selain Allah sebelum Allah menciptakan makhluk dan zaman itu disebut dengan zaman azali. Dan ada hadis lagi yang menunjukkan bahwa sebelum Allah menciptakan makhluk pertama tidak ada apapun selain Allah. Rasulullah SAW bersabda, awalu ma khalaqallahul qalam." Pertama kali yang Allah ciptakan adalah pena. Ada faedah dari hadis ini Ya, sebelum Allah menciptakan makhluk pertama berarti tidak ada apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua mengenal Allah adalah Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Diibadahi itu adalah ditundui. Tunduk ya, kepadanya dengan taat yang disertai dengan rasa senang dan ridho. Tunduk bukan terpaksa. Tunduk dan tunduknya bukan terpaksa, tapi tunduk, taat, dan ridho. Gitu. Dan rela hatinya untuk tunduk dan taat itu. Tunduk bukan tunduk dengan terpaksa, tapi tunduk dengan kerelaan hati. Taat tidak karena terpaksa, tapi taat dengan kerelaan hati itu adalah ibadah. Tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah, maka otomatis dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Kepada siapapun dia tidak tunduk. Nah, tunduk hanya kepada Allah. Nah, sehingga tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Tadi ketika mengetahui satu-satunya Tuhan adalah Allah juga akhirnya tidak takut kecuali kepada Allah. Kenapa? Dia bukan pencipta saya. Kenapa saya takut kepadanya? Hidup, sehat, sakit itu Allah yang ngatur, bukan dia. Kenapa? Kok takut kepada selain Allah? Wong yang menjadikan sakit itu Allah, yang menjadikan mati itu Allah, yang mengatur itu Allah. Rizki Allah yang ngatur. Kenapa takut pada selain Allah? Nah dan seterusnya. Gitu. Semua gitu, pemahaman tentang Allah menjadikan hamba itu tidak takut kecuali hanya kepada kepada Allah dan kepada Allah merasa takut. Dan yang ketiga mengenal Allah adalah mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya. Allah alimul ghaibi wasyahadah. Allah itu zat yang maha mengetahui segala sesuatu, yang maha mengetahui yang ghaib apalagi yang nyata. Akhirnya takut kepada Allah dimanapun dia berada. Kenapa? Selalu dilihat, diketahui dan diawasi oleh Allah. Nah, dengan mengetahui nama dan sifat Allah, akhirnya takut kepada Allah syadidul iqab. Allah itu sangat keras siksanya. Nah, akhirnya takut durhaka kepada Allah, takut tidak menjalankan perintahnya atau terjerumus kepada larangannya. Meskipun dia sedang menghadapi sesuatu yang menyenangkan dan tidak ada apapun yang dirasa menghalang-halangi. Nah, ini durhaka kepada Allah Allah itu syadidul iqab. Sangat keras siksanya. Akhirnya takut terjerumus kepada larangan Allah. Nah itu orang yang mengenal nama-nama dan sifat Allah SWT. Karena itu rasa takut kepada Allah itu sumbernya adalah dari mengenal Allah. Dari mengenal Allah. Nah takut kepada Allah yang benar itu seperti apa? Takut kepada Allah yang benar itu hanya hanya jadi takut kepada Allah yang benar itu hanya yang memunculkan di dalam jiwa untuk istighfar dan taubat kepada Allah dan ke depan ke depannya itu takut terjerumus melanggar kepada Allah SWT takut terjerumus kalau tidak menjalankan perintah atau terserumus kepada larangan. Nah itu itulah takut kepada Allah sementara. Karena itu kalau orang itu mengaku takut kepada Allah tapi berbuat maksiat, maka itu omong kosong. Tak katanya takut kepada Allah tapi tidak menjalankan kewajiban, itu omong kosong. Sesungguhnya takut kepada Allah itu adalah yang menjadikan hati itu untuk istighfar dan taubat atas yang lalu dan kedepannya tidak berani meninggalkan perintah dan tidak berani terjerumus kepada larangan. Ini rasa takut ini muncul dari makrifah atau mengenal mengenal Allah, mengenal kekuasaannya. Kekuasaan Allah adalah alam semesta ini. Itu. Ketika mengetahui alam semesta ini, ya Allah, api itu demikian dahsyatnya, tentu yang menciptakan Nah itu lebih menakutkan Kalau dia bisa menciptakan api yang membakar rumah Yang membakar apa yang terbakar seperti itu nah, Dan bahkan sumber air Ada yang panas lautan yang sedemikian dahsyatnya Nah ini mengenal kekuasaan Allah Mengenal keagungan kekuasaannya Keras siksaannya dan hukuman Allah terhadap musuh-musuhnya, musuh para rasul dan wali-walinya serta adab yang diturunkan kepada mereka di dunia ini. Semua itu apabila difahami, diketahui dari ayat-ayat Allah, dari hadis Rasulullah dan difahami akan menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu Rasa takut juga muncul dengan memperhatikan ayat-ayat ancaman dan memikirkan apa yang telah disediakan oleh Allah bagi musuh-musuh berupa adab di dalam kubur dan di neraka jahanam. Dengan membaca ayat-ayat tentang adab. Tentang ayat adab. Nah. nah, misalnya eh, saya selanaron zatalahab akan masuk ke dalam neraka yang apinya sangat bergejolak. Sangat eh, apinya sangat bergejolak gitu, sangat panas dan sangat besar. Nah, maka akhirnya dengan mengetahui ayat-ayat seperti itu muncul rasa takut kepada Allah. Misalnya di dalam surat Al-Waqiah gitu. Nanti manusia itu tergolong menjadi tiga dan golongan yang ketiga golongan yang pasti celaka. Wa ashabus shimal, ma ashabus shimal fi samumin wa hamim. Nah, dan golongan kiri seperti apa golongan kiri itu? Di angin yang panas, di udara yang panas, di api yang panas. Ya. Wa dhillim yahmum yang dinaungi dengan naungan yang panas. Nah, jadi eh, akhirnya takut menjadi golongan orang-orang yang kiri. Bagaimana golongan orang yang kiri itu? Kanu qabla dzalika mutrafin. Dulu waktu di dunia golongan kiri itu melampaui batas berlebih-lebihan. Makan berlebih-lebihan, hidupnya berlebih-lebihan dan seterusnya, bermegah-megahan. Akhirnya nggak jadi orang yang sombong yang bermegah-megahan, tapi jadi orang yang sederhana. Apa yang baik itu yang diambil yang dimanfaatkan dan selebih dari yang manfaat itu tidak dilakukan. Nah, begitu pula ketika seorang muslim meyakini bahwasanya Allah SWT berkuasa untuk mengadab seluruh makhluknya jika Allah menghendaki. Nah, maka ketika orang itu faham gitu, kalau Allah menghendaki siapapun dari makhluknya akan diadab atas kesalahannya, Nah, maka akhirnya muncul rasa takut kepada Allah sehingga tidak berani salah. Nah, tidak ada yang dapat menolak keputusannya dan tidak ada yang dapat terlepas dari hukumannya. Bahwasanya azab Allah SWT tidak dapat dibayangkan dahsyatnya. Jika seorang muslim mengimani semua itu, niscaya akan membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala hingga rasa rasa takut itu memenuhi hatinya, berjalan di seluruh urat nadinya dan mengalir seperti aliran darah. Rasa takut ini akan mencegah seorang muslim dari berbuat maksiat kepada Allah dan mencegahnya untuk melakukan perkara yang dibenci oleh Allah SWT. Allah SWT berfirman, Zalika, semua itu, semua ayat-ayat yang telah Allah turunkan Bahkan di antara ulama Ahlussunnah menjelaskan ayat tentang surga kalau dipahami akan membuahkan rasa takut kepada Allah. Loh, ayat tentang surga kok membuahkan rasa takut? Iya, orang yang beriman itu takut apabila tidak masuk surga. Kenapa? Karena surga itu adalah kenikmatan yang sangat besar kalau tidak mendapatkan nikmat Allah ini Berarti tidak ada tempat lain kecuali azab Allah. Nah, akhirnya ayat surga pun memunculkan rasa takut di dalam hatinya. Nah, yang demikian itu yukhawwifullahu bihi ibadah. Allah menakut-nakuti kepada hambanya. Ya ibadi fattaqun. Karena itu wahai hambaku, takutlah kalian kepadaku. Takutlah kepada Allah, takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwalah kepada Allah maknanya bisa diartikan makna umum bertakwalah kepada Allah, laksanakan perintahnya dan jauhi larangannya, jadilah orang yang ihsan, jadilah orang yang beriman dengan baik, takwalah kepada Allah dan juga bisa diartikan takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah, jangan sampai gitu, perintahnya tidak kamu laksanakan karena tidak menjalankan perintah itu adab. Takutlah kepada Allah, jangan sampai terjerumus kepada larangannya. Nah, karena itu Wattakullah dan takutlah kepada Allah bisa diartikan takutlah kepada Allah. Wattaqullah dan ada ayat yang lafadznya kayak gitu wattaqun dan takwalah pada neraka. Apa maksudnya takwalah pada neraka? Takutlah pada neraka. Nah, demikian juga Allah berfirman wa kadzalika anzalnahu qur'anan arabiyya. Demikianlah kami turunkan Quran ini dengan bahasa Arab karena Rasulullah SAW di tengah-tengah masyarakat yang berbahasa Arab. Maka ayat yang Allah turunkan adalah dengan bahasa lisan Rasulnya, dengan lisan kaumnya atau dengan bahasa kaumnya. Itu yang satu. Yang kedua, untuk bahasa ini tidak ada bahasa yang lebih kuat, yang lebih dalam, yang lebih bagus daripada bahasa Arab. Nah, kenapa? itu dulu-dulu tidak diturunkan dengan bahasa Arab. Ya, di antara sebab di antara sebabnya kenapa kitab terdahulu bukan bahasa Arab. Yang pertama bangsa Arab dan bahasa Arab itu berawal dari Ismail alaihi salatu wassalam. Nah, sebelum dia ada tidak ada belum atau belum ada bahasa ini. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap rasul itu itu utusan Allah itu dari kaumnya. Nah, kaumnya itu bahasanya apa ya itu. Dan yang ketiga itu yang sempurna itu dijadikan oleh Allah di yang akhir. Karena setelah itu sudah tidak diturunkan lagi. Nah, karena Islam itu adalah yang terakhir, maka dipilihlah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang sempurna yaitu di Arab. Nah, karena itu Allah Taala berfirman, "Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata." Allah lebih tahu di mana Allah Subhanahu Taala menjadikan risalahnya. Tatkala orang Yahudi dan orang Yahudi itu asalnya tidak bahasa Arab. Yang hijrah ke Mekah tidak diberi tempat, akhirnya mendapatkan tempat di sekitar Medina, akhirnya mereka banyak yang bisa bahasa Arab. Nah, tapi aslinya bukan bahasa Arab. Orang Yahudi ini berharap akal agar Rasul terakhir itu dari bangsanya. Sebagaimana Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi sebelumnya. Itu dari kalangan orang-orang Yahudi Bani Israel. Gitu. Nah ternyata Rasul yang terakhir itu dari Arab. Nah tatkala mereka protes, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah yang lebih tahu di mana Allah menjadikan risalahnya. Nah itu. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Demikianlah kami turunkan Quran ini dengan bahasa Arab wa fihi minal wa'id dan kami jelaskan di dalam Al-Qur'an itu ancaman ancaman yang berulang-ulang la'allahum yattaqun supaya kalian itu takwa supaya mereka itu bertakwa au yuhditsu lahum dzikra atau supaya memunculkan peringatan-peringatan kepada mereka Nah, peringatan muncul lagi. Dibaca ayat itu ayat ancaman dengan model lain, dengan bab lain muncul lagi. Supaya kalian bertakwa atau supaya peringatan-peringatan ini datang lagi, dibaca lagi, ada lagi. itu Ancaman-ancaman bagi orang yang durhaka, azab Allah itu yang telah Allah siapkan untuk orang yang durhaka supaya manusia itu terus bertakwa Peringatan tentang takwa datang lagi dan begitu seterusnya peringatan peringatan kepada manusia datang lagi dan seterusnya. Rasa takut ini merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi seorang muslim. Terlebih lagi semasa dia masih muda dan kuat. Karena kalau masih muda dan kuat merasa tidak ada yang bisa menghalang-halanginya. Kenapa? Dia masih muda, dia masih kuat. Gitu. Nah, tapi kalau faham tentang Allah, faham tentang ketuhanannya, hanya Allah yang ngatur. Kalau Allah menghendaki orang itu sakit, sakit. Kalau Allah menghendaki mati, mati. Hanya Allah satu-satunya yang berani sembah. kalau sampai tunduk kepada selain Allah akan diazab oleh Allah. Nah, tahu nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah, maka sekuat apapun, sehebat apapun, tidak ada yang bisa menandingi, tetap jiwa takut kepada Allah itu akan akan ada dan akan sangat kuat. Maka sudah selayaknya rasa takut ini senantiasa dimiliki dan tidak terlepas dari seorang muslim di segala kondisi sepanjang umurnya. Seorang muslim yang takut kepada Allah akan dapat memetik faedah yang sangat besar. Tidak ada rasa takut. Tidak ada rasa takut kepada Allah merupakan adab yang sangat buruk dan dapat mendorong seseorang jatuh ke dalam kemaksiatan kepada Allah, melanggar hukum-hukumnya serta mengerjakan yang diharamkan oleh Allah SWT. Dan sesungguhnya takut kepada Allah itu beda dengan takut kepada selain Allah. Takut kepada Allah itu ketenangan dan ketenteraman serta kebahagiaan. Kalau orang itu takut kepada Allah beda dengan takut kepada penjahat. Kalau takut kepada penjahat hatinya tidak tenang, kalau takut kepada Allah itu hatinya tenang, tentram, bahagia. Kalau takut harta, takut harta, takut hartanya yang banyak hilang atau takut tidak dapat rezeki, itu hatinya resah, bingung, tidak enak. Tapi kalau takut kepada Allah, tenang, tentram, bahagia. Nah Takut kepada Allah, itu. meskipun dilihat orang dia itu sebentar-sebentar nangis, meneteskan air mata. Sesungguhnya lohirnya nangis, tapi hatinya itu tenang, tentram, penuh harap kepada Allah. Penuh harap kepada Allah. Nah, karena itu zohirnya mata meneteskan air mata, tapi hatinya itu tenang, tentram dan bahagia. Itu takut kepada Allah. Adapun rasa takut kepada Allah akan membuahkan banyak hal. Di antaranya, satu, meninggalkan kemaksiatan kepada Allah dan menjauhi sejauh-jauhnya. Semakin takut kepada Allah, semakin jauh dari kemaksiatan. Dan sesungguhnya yang membuat hati tidak enak itu adalah maksiat. Kenapa orang itu hatinya nggak enak? Karena kemaksiatan dan kedurhakaan. Dan orang yang takut kepada Allah itu jauh dari durhaka, dari maksiat. Akhirnya hatinya tenang dan tentram. Gitu. Yang kedua, menunaikan semua kewajiban dan amal ketaatan. Serta bersegera melakukannya dan selalu menjaganya. Takut kepada Allah, faedahnya yang kedua akan mendorong untuk selalu menjaga ketaatan kepada Allah. Dan dengan ini maka hati itu tenang, tentram dan bahagia. Loh kenapa? Karena kalau orang itu beramal baik, amal baik itu memunculkan harapan. Dan kalau di dalam hati ini ada harapan, sesungguhnya bahagia sesungguhnya bahagia. Kalau hati itu ada harapan, maka sesungguhnya hati itu bahagia. Coba, kenyataan yang tidak bisa didustakan. Contoh, contoh di masyarakat, petani. Petani itu kalau sudah menyiapkan lahannya itu perjuangan. Tapi karena masih jauh belum muncul harapan belum bahagia, belum muncul harapan. Padahal sudah berjuang, menabur benihnya ini betul-betul perjuangan dan pengorbanan. Nah, kalau belum tumbuh, belum muncul harapan, belum bahagia, tapi begitu turun hujan, muncul semua benih yang ditabur rata di sawahnya, sudah mulai bahagia Alhamdulillah rata tumbuh semua. Nah, padahal apa dia panen? Belum, masih jauh. Tapi begitu sudah, wah sudah tumbuh semua. Semoga tidak ada gangguan di perjalanan. Nah, semakin tumbuh, wah sudah sebentar lagi ini waktunya berbunga dan hijau bagus semuanya harapan semakin kuat, semakin bahagia. Wah, alhamdulillah milik saya tidak ada yang kuning, tidak ada yang mati, bagus semuanya. Gitu. Nah, nanti kalau sudah kalau padi itu sudah berbuah, belum bisa dipanen. Dicoba itu masih basah, masih belum keras padi di dalamnya. Beras di dalamnya belum keras. Belum panen. Kalau itu dipanen busuk. Kalau banjir kerendam sampai kerendam maka busuk. Itu. Kalau ada hama tikus terus tikusnya banyak gitu. Semalam bisa satu hektar itu roboh semua, putus bawahnya dipotong oleh tikus. Itu kalau lagi hama tikus itu datang. Gitu. Oh, tikus jumlahnya tidak terhitung. Nah, semalam bisa menghabiskan kayak gitu no, besok gitu pindah yang sana yang satu hektar habis roboh semua nggak jadi panen lo itu kan sama dengan dipotongkan tikus tinggal didatangkan aja tukang seleb nah, tukang giling nanti keluar-keluar jadi gabah belum bisa karena masih basah dalamnya buah padi ini itu belum keras Nah, tapi ketika belum kena hama tadi itu, wah ini seminggu lagi waktunya panen. Sekarang belum bisa. puakus Waduh, pemiliknya itu sudah bahagia. Padahal belum panen. Tapi harapan sudah sangat dekat. Nah, jadi yang diambil pelajaran kalau hati itu berharap, sungguh hati itu bahagia. Gitu di dunia ini. Kalau orang yang beriman itu betul-betul berharap surga, berharap ketemu Allah, maka hidup itu tenang, tentram, bahkan sakit parah gitu. Sakit parah sudah kelihatan mau meninggal tambah tenang. Kenapa? Karena semakin berharap surga semakin berharap ketemu Allah dengan segera. Nah itu banyak dari riwayat-riwayat ulama itu yang sakitnya sudah kayak gitu tapi itu ketika didatangi temannya, didatangi muridnya itu menunjukkan ketenangan dan kebahagiaan malah menasehati gitu, dan mudakaroh ayat Allah atau hadis Rasulullah SAW yang lain. Ya, padahal sudah mau meninggal. Nah, kenapa begitu? Karena penuh harap kepada Allah sehingga hatinya tenang, tentram. Nah, yang ketiga senantiasa bergantung kepada Allah. Orang itu semakin takut kepada Allah, semakin bergantung kepada Allah sebab tidak ada tempat berlari darinya kecuali kepadanya. La malja'a wala manja minallah illa ilallah. Tidak ada sandaran yang dia mengharapkan sesuatu, tidak ada sandaran yang menghindarkan ia dari takut. Gitu. Tidak ada sandaran kecuali hanya kepada Allah SWT. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan dari adab Allah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah akhirnya jadi orang yang selalu bergantung kepada Allah di dalam segala hal. Faham bahwa yang bisa menghindarkan dari kejelekan hanya Allah, yang bisa mendatangkan kebaikan hanya Allah. Akhirnya hanya bersandar kepada Allah. Kul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Allahus somad. Allah lah tempat bergantung tempat bersandar. Itu. Nah, yang keempat, ketetapan hati di hadapan para makhluk dan tidak merasa takut kepada mereka. Enggak ada rasa takut kepada makhluk, bahkan mantap gitu, tegar punya izah sebab hati yang telah dipenuhi rasa takut kepada Allah tidak akan takut kepada selainnya. Bahkan seluruh makhluk takut kepadanya sampai-sampai engkau mendapati para pendosa takut kepada seorang yang soleh. Orang yang jelek itu takut kepada orang yang soleh yang betul-betul soleh. Ya, kalau ada orang yang ahli dosa di depan sana itu ada orang yang soleh dia tidak mau lewat situ mau lewat situ nggak jadi lewat yang lain nah jadi sampai ke itu sebaliknya dia tidak takut orang yang soleh tidak takut kepada mereka nah ini eh, pembahasan yang ketiga takut kepada Allah dan itu termasuk adab kepada Allah adab yang keempat kepada Allah adalah mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada yang lain. Mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari daripada yang lain. Mencintai Allah dan Rasulnya melebihi yang lainnya merupakan adab yang sangat agung kepada Allah dan kepada Rasulnya. Sallallahu alaihi wasallam. Asal dari cinta ini adalah seorang mukmin menyaksikan dengan mata hati dan basirohnya terhadap keagungan kekuasaan Allah dan kepada hikmahnya. Kalau dia betul-betul membaca ayat-ayat Allah dan faham. Nah, faham itu maknanya melihat dengan mata hati, dengan basiroh, dengan pengetahuan. Kalau orang itu betul-betul punya pengetahuan, punya pemahaman mantap, maka dikatakan dia telah melihat dengan mata hatinya. Nah itu, dia telah melihat Allah dengan mata hatinya. Apa maksudnya? Betul-betul mantap faham lebih dari sekedar melihat dengan mata. Itu. Dengan mata mantapnya lebih dari sekedar melihat dengan mata. Nah, itu melihat dengan mata hati. Nah, dengan basirah, faham bahwa yang menciptakan lautan ini adalah Allah. Lautan yang gelombangnya sangat dahsyat, betul-betul faham yang menciptakannya adalah Allah lebih kuat dibandingkan dengan sekedar melihat lautannya takutnya kepada lautan dengan takutnya kepada Allah lebih takut kepada Allah padahal lautan itu sangat dahsyat dan mengerikan nah itu ketika orang itu melihat dengan mata hati melihat Allah SWT dengan mata hati itu ilmu juga ilmu dan keagungan Allah ketika dia mengimani sifat-sifat Allah Ta'ala yang indah dan sempurna. Yang bersih dari segala aib dan celah. Gitu. Ketika dia melihat dengan mata hatinya sifat-sifat Allah yang mulia dan sempurna. Melihat dengan mata tadi itu faham tadi itu faham sifat Allah yang sempurna. Dan melihat kesatuan Allah Ta'ala yang tidak menyegerakan azab, kesantunan, melihat kesantunan Allah Ta'ala yang tidak menyegerakan azab dan hukuman kepada para pelaku maksiat. Bahkan dia menangguhkan dan sabar terhadapnya. Gitu. Intinya dengan memahami sifat-sifat Allah yang sempurna, tidak ada kekurangan, kesalahan dan kejelekan sedikit pun. Memahami sifat kasih sayang dan sifat santun Allah sehingga hambanya yang salah tidak segera dihukum bahkan banyak kesalahan yang dimaafkan bahkan tidak sekedar itu ada yang ingin menghancurkan agamanya ada yang ingin membunuh rasulnya dan sudah dilaksanakan keinginannya hanya saja tidak kecapaian perang ingin membunuh rasulnya, perang ingin menutup agama Allah. Wali-wali Allah, sahabat rasulnya sudah ada yang dibunuh. Meskipun begitu, setelah itu kalau dia bertaubat dan masuk Islam, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Coba seandainya di dunia ini itu ada orang yang ingin membunuh kita, jelas membunuh kita, berhadapan dengan kita. Itu. Sampai terjadi duel. Kita betul-betul mau dibunuh dan yang membela kita sudah betul-betul terbunuh. Ya. Dia tidak ikut apa-apa, dia membela kita. Nah, sama-sama menghadapi orang yang membunuh, yang membela kita sudah mati. Padahal itu bukan sasarannya, sasarannya adalah kita. Setelah itu selesai, duel selesai. Besok dia minta maaf. Pak minta maaf. Saya betul-betul menyesal kemarin itu. Oh iya, kamu saya maafkan. Dengan sempurna. Bahkan tidak sekedar tak maafkan. Karena kamu minta maaf, kamu saya beri ini segala macam yang baik. Ada orang kayak gitu. Hanya Allah yang kayak gitu. Hanya Allah SWT yang kayak gitu. Rasulnya mau dibunuh di dalam peperangan. Ini saatnya membunuh Muhammad SAW. Agamanya setelah itu sudah terkubur habis. Nah, perang. Nah, pembela Rasul, pembela agama ada yang dibunuh. Padahal itu bukan sasarannya. Sasarannya adalah Rasul sasarannya adalah agamanya supaya terkubur. Setelah itu perang selesai beberapa hari masuk Islam. Masuk Islam itu artinya menyesal kesalahan yang lalu dan sekarang minta maaf terus mau gabung. Oh iya. Kamu dimaafkan dan tak sekedar dimaafkan oleh Allah Taala kamu mendapatkan nikmat yang sangat besar. Nah ini Allah Subhanahu Wa Taala Maha pengasih penyayang, Maha penyantun. Nah itu. Semua itu akan menjadikan jiwa ini cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, hati itu semakin muncul rasa senang kepada Allah. Nah itu. Di samping itu ketika ia menyaksikan rahmatnya yang maha luas. Yaitu dia melimpahkan rizki kepada para hambanya. Baik yang mukmin maupun yang kafir. Dan tidak memutus limpahan rizki itu disebabkan dosa-dosa mereka. Sesungguhnya Allah adalah pemilik keutamaan yang agung atas manusia dan pemilik segala nikmat dalam kehidupan mereka. Kalau orang itu faham tentang nikmat Allah, betul-betul faham maka pemahamannya terhadap nikmat Allah itu akan menjadikan hati ini cinta kepada Allah. Kalau kita faham nikmat yang Allah berikan pada kita, sungguh akan muncul di dalam hati ini rasa cinta kepada Allah. Coba, ya, eh, datang ke salah satu tempat misalnya ke pondok pesantren gitu ya. Terus e, nanti di sana ada beberapa orang, beberapa anak pondok yang sekolahnya itu dibiayai oleh orang lain. Nah, ini datang, ini dikasih tahu, ini untukmu juga, ini untuk kewajiban membayar apa yang wajib untuk dibayar. Akhirnya dia bayar SPP, dia bayar ini, dia bayar apa yang jadi kewajibannya dan masih ada sisanya. Nah, orangnya nggak nggak nggak ketahuan, tapi kirimannya datang. Kirimannya datang lagi, datang lagi ini dapat kiriman lagi, dapat kiriman lagi. Akhirnya hatinya dekat dan senang kepada orang wah dia itu Wong dengan saya itu lo tidak kenal. Saya dengan dia juga nggak kenal. Selain diomongin gitu saja. Terus sebentar-sebentar kirimannya datang. Akhirnya hati itu senang dengannya. Dan karunia Allah SWT itu jauh itu dari apa yang dibayangkan oleh manusia. Nikmat yang kita terima itu jauh lebih besar dari apa yang bisa kita bayangkan. Nah, jadi itu. Eh, kalau kita kepingin melatih seperti ini, gitu, itu akhirnya kita mendapatkan faedahnya. Contoh, nikmat yang ada di dalam anggota badan kita, nikmat mata dan telinga. Ya Allah, kalau kita diuji mata dan telinga ini tidak ada tidak ada artinya semua semuanya kenapa dunia dan seisinya itu nggak bisa gitu nggak bermakna lagi baginya biasanya kita contohkan kalau seandainya orang itu diberi pilihan pak ini semua yang ada di dunia dan seisinya ini untuk Bapak. Tapi mata dan telinganya diambil. Nah terus untuk apa dunia dan seisinya? Ditaruh di depannya, Pak ini milikmu. Nggak bisa lihat. Dikasih tahu. Itu gudang emas, itu milikmu Pak. Nggak dengar. Nah terus dapat apa? Dengar juga enggak, lihat juga enggak. Terus kalau gitu merasa dapat apa? Sudah, kalau mata dan telinga itu enggak ada, sudah dunia dan seisinya sudah tidak bermakna. Sudah tidak bermakna. Nah, jadi itu. Nah, dan belum itu belum nikmat yang paling tinggi. Ada lagi ternyata nikmat yang lebih tinggi daripada itu yaitu akal. Matanya bisa melihat, Dipanggil dengar, tapi gila. Akalnya tidak sehat. Eh, jalan-jalan di jalan, nih, saya diceritain ada orang gila nangis, nangis. Nih, ya Allah Pak, lah saya kok jadi orang kayak gini. Ini nangis sampai orang yang dengar itu tidak tahan mendengar keluhannya saya kok jadi orang kayak gini nah tapi sebentar nggak sadar lagi gila lagi ya kalau sudah gila ya pakaiannya ndak karu-karuan rambutnya khusus segala macam kayak gitu nah jadi ya itu nah karena itu akal lebih tinggi daripada nikmat dohir ini dan ternyata itu juga bukan nikmat yang paling tinggi ada lagi nikmat yang lebih tinggi daripada akal yaitu hidayah. Hidayah. Seandainya akal sehat, anggota badan sehat, terus jadi orang yang menuhankan api, menyembah api. Masya Allah, orang terhormatnya kayak gitu kok bisa menyembah api itu. Gitu. Ulaikahum syarrul bariyah. Mereka itu sejelek-jelek makhluk. Kalau belajar menilai nikmat Allah. Akhirnya muncul dalam hati ini rasa senang kepada Allah SWT atas nikmat yang Allah berikan itu wa ma bikum min nikmatin faminallah apapun nikmat yang apapun kebaikan yang ada padamu itu dari Allah itu dari Allah kalau kita ngaca kalau kita ngaca Ya Allah, kalau alis ini tidak ada ya apa ya? Wah, betul-betul alis ini nikmat. Kalau bulu mata ini tidak ada gimana? Wah, itu betul-betul nikmat dari Allah. Eh, akhirnya saya ingat ada teman Ustadz yang punya saudara saudara ipar tapi sering datang ke Al Furqan ya ke Ustadz ini ya. nah matanya itu buta matanya itu buta cerita yang sampai ke saya tidak ada sakit mata nggak ada sakit mata lah kok buta asalnya tidak buta pernah sakit sakit itu tidak tahu entah pengaruh obat atau pengaruh apa bulu matanya itu habis habis nggak bisa tumbuh lagi itu titik masalahnya dengan mata karena bulu matanya habis akhirnya gitu perasaannya itu seperti seperti semua semua itu ganggu mata kayak ada debu-debu kayak kayak begitu nah akhirnya dipakai buka mata itu tidak enak akhirnya nutup saja nutup saja dan akhirnya tidak bisa dibuka karena kalau dibuka nggak enak, enaknya itu nutup mata. Akhirnya nggak bisa dibuka. Nggak bisa dibuka, akhirnya nggak bisa ngelihat. Jalan nggak bisa lihat. Ke dokter. Untuk apa? Untuk buka matanya. Gampang. Gampang maksudnya ya kayak operasi-operasi ringan. Nah, tapi ya ini masalah. Kenapa? Karena kayak gitu keadaannya. Nah, akhirnya kalau sudah kayak gitu jalan sendiri ke masjid bisa, tapi ya tetap maunya nutup mata. Nah, akhirnya nggak lama gitu lagi. Nah, kalau begitu nilai bulu mata ini berapa? Berapa nilainya kalau gitu? Waduh, nggak bisa diukur. Itu bulu matanya. Gitu. Itu bulu matanya. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, hidung juga ada bulunya. Kalau enggak ada bulunya sudah pasti ada masalah gitu. Nah kenapa? Yang Allah berikan semuanya itu ada hikmahnya. Itu. Nah, ma bikum min nikmatin faminallah. Apapun kebaikan yang ada pada kalian itu nikmat dari Allah. Tapi manusia itu terhadap nikmat Allah zalumun kafar amat zolim dan amat kufur terhadap nikmat Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innal insana zalumun kafar. Kalau kalian hitung nikmat Allah, ndak akan bisa menghitung apanya jumlahnya. Jumlahnya ndak akan bisa kalian hitung. Nah itu. Sekarang kalau tadi bulu mata itu adalah nikmat berapa kalau dihitung? Eh itulah bulu mata, kalau bulu hidung. Itu. Nah, itu yang jelas-jelas ya gigi ini dihitung sendiri 32. 32 karena kita sudah hafal, gitu. Nah, terus sendi dihitung berapa? Karena sudah diberitahu 360. Gitu. Otot Eh, segala macam sesungguhnya tidak terhitung jumlahnya. Belum lagi nikmat nikmat yang lain. Nah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Sungguh manusia itu amat zalim dan amat kufur terhadap nikmat Allah. Apa makna amat zalim dan amat kufur terhadap nikmat Allah SWT? Kembali ke makna syukur. Kalau tidak syukur, di, diberi tidak bersyukur atas nikmat Allah itu namanya kufur nikmat. Dan itu adalah kezaliman. Lah, syukur itu apa? Syukur itu merasa mengakui nikmat yang telah ia terima. Kalau dia sudah menerima, tidak merasa, tidak mengaku dan merasa, dan itu namanya kufur nikmat. Satu ini saja itu innal insana la zalumun kafar. Sungguh manusia itu amat zalim dan amat kufur terhadap nikmat Allah. Buktinya nyata 360 sendi sudah kita terima, kita pakai terus. Kita noleh, itu sendinya kepakai. Tangan kita gerak, sendinya kepakai. Tapi kita tidak merasa kalau kita diberi oleh Allah seperti itu. Kesehatannya, bukan wujudnya. Karena ada wujudnya, misal pintu rumah kita ada engselnya. Tapi karena lima tahun tidak pernah dibuka, akhirnya nggak bisa dibuka. Nah gitu ya. Wah ini engselnya ada tapi karaten. Nah, itu yang harus dihaluskan, harus di harus di Lah, sendinya ada tapi kesehatannya kalau enggak ada enggak bisa gerak. Nah, berarti kesehatan itu nikmat sendiri berapa nilainya? Tidak merasa innal insana lazalumun Dialah yang telah menciptakan manusia dari ketiadaan sebagaimana dialah yang mengatur segala urusan. Dialah yang menciptakan manusia dari ketiadaan maksudnya asalnya tidak ada lalu menjadi ada kita seperti ini. Allah yang menciptakan. Lalu Allah yang mengatur asalnya kecil nggak bisa bicara, nggak bisa dengar, nggak bisa lihat, lalu diatur oleh Allah dan aturannya itu adalah nikmat. Akhirnya kita bisa melihat, bisa mendengar dan bisa berpikir gitu. Nah, mengatur urusan manusia serta menetapkan syariat yang membawa kemaslahatan agama dan dunia. Nah ini juga Allah Ta'ala Ketika seorang mukmin menyaksikan itu semua saya hatinya akan dipenuhi Rasa cinta kepada Allah Wah, kalau enggak ada syariat yang Allah turunkan akan jadi penyembah batu. Akhirnya jadi orang Islam itu muncul rasa cinta, rasa senang kepada Allah, kepada agama Allah. Gitu. Orang yang nggak senang agama Allah itu orang yang betul-betul hatinya dan akalnya seperti tidak digunakan untuk ini. Dia nggak bisa melihat bahwa kalau tidak Islam itu jadi penyembah batu, jadi penyembah pohon, jadi penyembah hewan, sampai kayak gitu. Tapi itu itu nggak dipahami oleh mereka yang nggak suka Islam. Cinta yang tiada batasnya, cinta yang membawa pemiliknya mentaati Allah dengan ketaatan yang mutlak. Pemilik cinta itu akan selalu berusaha untuk meraih keriduannya dengan melakukan segala yang Allah ridhai dan meninggalkan segala perkara yang dia benci. Sudah seharusnya cinta ini mengalahkan seluruh cinta yang lain dan menjadi asal dari semua cinta menjadi asal dari semua cinta karena cinta Allah maka cinta itu apa itu syariatnya karena cinta Allah maka cinta orang itu. Kenapa? Karena orang itu berjalan di atas syariat Allah. Nah itu menjadi dasar cinta yang lain. Gitu. Sehingga seluruh cinta kepada selain Allah merupakan cabang dari cintanya kepada Allah SWT. Karena itu Allah berfirman, "Walladzina amanu asyaddu hubban Orang yang beriman yang paling mereka cintai adalah adalah Allah. Cintanya kepada yang lain itu merupakan cabang dari pangkal cintanya yaitu cinta kepada Allah SWT. Sementara itu Rasulullah SAW beliau adalah manusia yang paling banyak kebaikannya bahkan kebaikan semua itu adalah karena pengaruh dari ajaran Rasul Beliau datang untuk menyampaikan syariat dan agama Allah Ta'ala serta mengajak manusia mengajak dan menunjuki kepada jalan yang lurus yakni jalan menuju surga dan kepada seluruh kebaikan di samping itu beliau memperingatkan manusia dari jalan yang buruk yaitu jalan yang menuju ke neraka beliau telah mengarahkan segala daya dan upaya untuk itu dan upaya beliau tidak kurang dalam menyampaikan kebenaran bahkan ditunjukkan oleh Allah seperti apa jiwa Rasul laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim sungguh telah datang rasul dari kalangan kalian manusia tapi rasul ini jiwanya tidak kuat kalau kalian sengsara. Kalian sengsara, Rasul tidak kuat. Gitu. Nah, lebih dari orang tua kepada anaknya. Karena nggak kuat kalau melihat manusia ini sengsara seluruh kemampuannya, waktu, tenaga dan pikirannya digunakan untuk menyelamatkan manusia. Manusia yang menyembah batu, dia betul-betul faham bahwa itu kalau sampai mati di api dibakar di api selama-lamanya tidak kuat akhirnya mau menyelamatkan datang kepada mereka saya datang menyelamatkanmu Qul la ilaha illallah tuflihu ucapkan la ilaha ya kalian akan beruntung dilempari batu datang untuk menyelamatkan yang diselamatkan melempari batu. Gitu. Nyata ini sampai berdarah-darah Rasulullah SAW. Gitu. Meskipun begitu, tidak apa-apa. Kenapa? Hatinya nggak kuat kalau mereka itu mati dalam keadaan kafir. Nah, ini Rasulullah SAW hidupnya adalah untuk menyelamatkan manusia. Waktu, tenaga, dan figurannya dikerahkan untuk itu. Ini perjuangan Rasul. Akhirnya kita menjadi hamba yang beragama Islam. Ini adalah sebab perjuangan Rasul. Rahmat Allah yang tidak ada duanya. Yaitu diturunkannya hidayah dan diturunkannya diutusnya Rasul. Karena itu di samping Islam itu adalah rahmat yang paling besar untuk manusia, diutusnya Rasul itu juga rahmat untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Nah ini ini Rasul. Ini. Setiap Muslim di, di alam ini merupakan hasil dakwah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah sudah selayaknya bagi seorang Muslim untuk mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada selainnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Salatun man kunna fihi wajadabihinna bihinna iman." Tiga hal kalau dimiliki orang, orang itu akan merasa nikmatnya iman. Akan merasakan enaknya, senengnya, manisnya iman akan dirasakan apabila memiliki tiga hal. Dan ini adalah hadis yang Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin memberi penjelasan ayat atau hadis yang semakna yang semakna dengan seperti ini itu di samping menunjukkan makna biasa itu mendorong kita supaya kita bisa sesuai dengan hadis itu supaya kita ikut merasakan seperti apa yang diinginkan itu. Itu. Nah, di sini salatun tiga hal. Ini berita man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Siapa yang tiga hal ini ada di dalam dirinya, dia akan merasakan nikmatnya iman. Ini berita tapi Syekh Muhammad memberi penjelasan ini mengandung makna dorongan kepada hamba supaya memiliki, supaya ikut merasakan seperti apa yang diberitakan. Apa itu? Yang pertama ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Satu dari tiga hal yang pertama, satu adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih daripada cinta kepada segalanya. Dari lebih daripada cinta kepada apapun. Gitu. Apa maksudnya? Gitu. Kita di, di antara faedahnya, gitu ya. Di antara faedahnya, di samping ini berita juga faedahnya. Hendaknya kita lebih mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta kepada apapun supaya kita betul-betul di dunia ini sejak di dunia ini bisa merasakan nikmatnya iman. Para sahabat banyak yang kalimatnya menunjukkan makna kenikmatan yang paling tinggi yang mereka rasakan adalah iman. Meskipun itu ungkapan itu tidak di sepanjang hidupnya, tapi mengungkapkan yang maknanya begitu. Bagaimana? Ketika mengungkapkan dulu saya menyembah batu setelah mendapatkan hidayah dari Allah. Nah, akhirnya betul-betul itu faham, mengetahui dan berupaya dan akhirnya hidup ini Gitu. Perjuangannya semata-mata untuk itu dan merasakan bahwa itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Baru di dunia. Jadi kebahagiaan yang sesungguhnya itu adalah hidup berjuang di jalan Allah. Jadi berjuang yang bahasa awalnya berjuang itu beban dan berat, tapi itulah kebahagiaan yang sesungguhnya di dunia ini. Loh, sudah merasakan nikmatnya iman. Dan Rasulullah SAW hadis yang berkali-kali terangkat gitu ya. Wajulat kurrotu aini fi sholat Dan dijadikan oleh Allah yang paling membahagiakan hatiku adalah sholat. Loh, sholat itu kan perjuangan. Sholat itu kan taklif. Taklif itu artinya beban. Ber, beban itu berat. Buktinya nyata. Seandainya sholat itu menyenangkan, pasti berjubel seperti waktu ada konser berjubel. Kenapa konser itu kok berjubel? Menyenangkan, menyenangkan orang-orang yang berjubel itu. Ya. Lah, kenapa sholat itu kok sedikit sekali yang hadir karena itu beban karena itu beban yang tidak betul-betul menyadari bahwa ini beban tapi akibatnya yang baik kalau enggak itu yang dipikir itu isinya hanya hanya beban nah itu eh, semua kewajiban kewajiban dunia itu beban wah ini waktunya iuran RT itu juga beban. Kalau orang itu nggak mikir akibatnya, loh kalau nggak ada iuran gini ya RT-nya berantakan semua ya. Nah supaya RT-nya nggak berantakan, bayar iuran RT beban itu akhirnya ringan. Semua kewajiban itu beban. Tapi kalau sudah mencintai Allah dan Rasulnya, maka beban itu akhirnya menjadi yang paling membahagiakan. Nah itu e, di antara kehidupan para sahabat seperti itu. Salatun man kunna fihi wajada halawat halawatal iman. Tiga hal apabila dimiliki seseorang, ia pasti akan merasakan nikmatnya iman. Apabila Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lain. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'ah la yuhibbu illa lillah. Dan kalau senang dengan orang, senangnya itu karena Allah. Kenapa kok senang dengan si si A? Kenapa kok senang dengan si B? Kok senang dengan si C? Hatinya kok dekat karena Allah. Apa maksudnya karena Allah? Karena dia itu taat kepada Allah, maka senang. Karena dia itu berjuang di jalan Allah maka senang. Karena bersama-sama dengannya untuk menghidupkan agama Allah maka akhirnya hatinya dekat dan senang kepadanya. Bukan karena ada hubungan kerja di dunia bukan karena sama-sama memelihara nikmat kerjasama. Tidak gitu. Zaro Zakarun Nabi Sallam marojulan zaro akon lahu fi qaryatin ukhra. Rasulullah Sallam menyebutkan seorang laki-laki yang ziarah ke desa lain, ke daerah lain, saudaranya sesama muslim. Farsalallahu ala madrajatihi malakan. Lalu Allah mengutus malaikat menemui orang itu di perjalanannya. Fakola berkatalah malaikat ini, Aina turid. Mau kemana pak? Mau kemana mas? Mau kemana saudara? Mau kemana? itu akan livi hadil Korea. Saya ingin menemui saudara saya sesama muslim di daerah itu. Kola. Halaka alaihi min nikmatin tarubuha Apa ada nikmat yang kamu pelihara bersamanya? Ada kerja sama apa pak? Eh, bahasa bebasnya kita itu kayak gitu. Mau ketemu saudara sama muslim di situ. Eh, ada kerja sama apa dengan dia? Ada bisnis apa yang gitu serikat yang join sama dia? Qalala, ndak ada apa-apa. Ghairu anni ahbabtuhu fillah. Ndak ada sebab lain selain hati saya dekat kepadanya karena Allah. Nah, Enggak ada kerja sama apa-apa. itu Nggak ada sebab lain selain hati ini dekat kepadanya karena Allah. Qala malaikat itu berkata, "Fa inni Rasulullah ilai Saya ini malaikat yang diutus oleh Allah menemuimu. bi bi annallaha ahabbaka kama tuhibbuhu fillah untuk menyampaikan sungguh Allah mencintaimu seperti kamu mencintainya karena Allah. Nah, jadi mencintai seseorang karena Allah ini yang kedua. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Kalau senang dengan orang, senangnya karena karena Allah. Yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da id anqadhahu Allah kama yakrahu ayyukdhafa finnar. Hadisnya di sini diputus ya. Ini diwajibkan satu. Yang ketiga, benci terhadap kembali kepada kekufuran atau kemaksiatan seperti bencinya kalau dia dilempar ke dalam api. Apa maksudnya? Itu. Pernah berbuat maksiat kayak gitu. Atau pernah kafir terus masuk Islam. Bencinya kepada kekufuran, bencinya kepada kemaksiatan seperti bencinya kalau dia dilempar ke dalam ke dalam api. Gitu. Wah itu wah enak pak. Wah itu sama dengan saya dilempar ke dalam api. Kenapa? Karena setelah enak itu nanti hukumannya adalah api. Gampangnya itu begitu. Sudah menyatu. Kemaksiatan itu artinya dihukum di neraka. Nah itu, kalau tiga ini ada, maka akan merasakan iman itu nikmat. Lah iman itu apa? Iman itu keyakinan di dalam hati, ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota badan itu nikmat, eh, itu iman. Nah, akhirnya beriman, kepercayaan kepercaya kepercayaannya itu betul-betul nikmat. Seperti sahabat tadi itu. Dulu saya penyembah api, eh dulu saya penyembah batu, batu Setelah Rasul datang mendakwakan Islam, tidak ada kebahagiaan yang lebih daripada itu. Nah, merasakan kepercayaan ini nikmat. Nih, iman itu ucapan. Ucapan apa? Baca Quran, tutur kata yang baik, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Zikir doa itu terasa nikmat. Iman itu amalan dengan anggota badan. Semua amal soleh menyingkirkan gangguan dari jalan. Gitu sholat, zakat, ibadah, puasa, itu membantu orang, tolong menolong dalam kebaikan. Semua amal baik itu terasa nikmat. Kapan? Apabila tiga ini dimiliki. Ayyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilahi mimma siwahuma wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ayyakroha ayyakuta bil kufri ba'da id anqadhahu Allah kama yakrohu ayyukdhafa finnar kalau Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lain.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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.